Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada sebagian ulama menganjurkan di bulan Sya'ban antara tanggal 1 dan tanggal 15 itu eh, dianjurkan puasa. Nah, tanggal 1 dan 15 itu puasa yang dikukuhkan apa tidak? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puasa tanggal 1 sampai 15 Syaban bukan puasa yang dikukuhkan, akan tapi tetap disunahkan dan tidak harus sampai tanggal 15. Sampai tanggal 30 Syaban disunahkan. Hanya ada di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau ada orang tidak pernah berpuasa dan bukan karena untuk bayar utang, maka dimakruhkan berpuasa setelah tanggal 15 Syakban. Dan makruhnya adalah karoh atau tahrim, makruh kepada keharaman. Ini ada di dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ibu yang nggak pernah berpuasa kok tiba-tiba puasa di setelah tanggal 15. Itu makruh menurut madhab Imam Syafi'i, tapi karohatat tahrim sebagian mengatakan karohatat tanzih. Yang jelas makruh. Bukan sesuatu yang baik. Menurut madhab Imam Syafi'i, kalau orang tidak pernah berpuasa di bulan Syakban, tiba-tiba di pertengahan bulan Syakban adalah berpuasa. Tapi ini ditolak oleh para imah yang lainnya. Pun demikian, di dalam madhab anda semua dari madhab Imam Syafi'i, kemakruhan tersebut menjadi hilang dengan tiga hal. Kemakruhannya puasa setelah tanggal 15, hilang dengan tiga hal. Satu, tidak makruh kalau anda mengkodok. Mengkodok. Yang kedua, tidak makruh kalau anda punya kebiasaan puasa di sebelumnya. Biasa ibu puasa Senin ke Kemis. Maka setelah tanggal 15, ibu langsung lakukan pu puasa. Yang ketiga adalah disambung antara tanggal 15 dengan 16. Jadi kalau anda pengen boleh tanggal 16-nya, tanggal 15 dia harus pu puasa. Jadi ada tiga. Ibu mengkodok setelah tanggal 15, tetap sah dan tidak makruh dan tidak haram. Kamu ya? Yang punya utang kok tiba-tiba masuk di tanggal 15. Kacau, salah paham nih. Aduh, sudah tanggal 15 ke atas. Saya belum mengkodok bagaimana? Kalau kodok mah boleh, Bu. Gak ada masalah. Atau ibu punya biasa puasa Daud atau Senin Kemis. Biasa. Mengkodok atau masuk yang lainnya wajib nabar. Jadi masuk bab fardu mengkodok atau nadar. Atau bayar kafaroh. Boleh setelah tanggal 15. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah apa? kalau kita untuk mengkodok atau bayar nadar atau kafarah boleh setelah tanggal 15 yang sebelumnya tidak pernah berpuasa akan hilang kemakruhannya karena tahrim atau tanzih ini adalah yang kedua jika kita biasa melakukan sholat puasa sunnah di hari-hari sebelumnya yang ketiga adalah disambung antara tanggal 16 dan tanggal sebelumnya maka itu tidak akan makruh lagi itu hanya ada di dalam madhab Imam Syafi'i saja Selebihnya di madhab lain tidak pernah membincangkan tentang kemakruhan. Karena hadis Nabi sudah sangat jelas. bahwasanya syakban semuanya disunnahkan untuk berpuasa. Tapi ingat puasa itu bukan yang dikukuhkan seperti Senin Kemis. Tapi kalau ibu puasa pas di hari Senin. Pas di bulan Syakban nah maka ibu mendapatkan puasa Syakban sekaligus puasa hari Seninnya. Sama ibu mengkodok, niatnya tidak usah pakai syakbanan niat mengkodok saja maka ibu mendapatkan pahala syakban pahala kodok plus sakbannya